Perbahanan Rasul-Rasul, Bindu 24 Lima wari kenca si e, rehku Kaisaria Imam Simbelin, gelarna si Ananias ras piga-piga kalak pertua kalak Yahudi, bagepe sekalak juru bicara, gelarna tertulus. Ngadap kalak enam man gubernur pelik, janah ia dukena Paulus manbana. Kenca Paulus ilegi, emaka ibenaken tertulus ngerana membelaskan pengadunna Nina. O Gubernur Pelik si Muhammad, arkitekan kepemimpinan du kami tetap aman. Melala pembaharuan si penting goi bahandu guna pembangunan man bangsa kami. Yalaukan kami enda aludem pengatakan bujur ijapa pe, dengan katawari pe. Tapi gelah olah melala sia-sia waktu du, emaka kupindokan alu metru ukur. Gelah ibagi kendu min kenti si pengadun kami si gendek-gendek enda. Ngo tangkas man kami maka kala enda skala penggujuh si incedakan iguntarina krina kalak Yahudi iblang-blang doni enda, dan ia mau sekalak pemimpin sekte kalak Nasrani. Terlebih pe icuba kenan cemarkan rumah pertoton si badia. Perbahan sie maka itangkap kami ia. Ate kami ngadili ia rikutkan undang-undang kami. Tapi icampuri puang lima lisias dan haibuat na Paulus ibas kami nari alu paksa. Jenari suruh puang lima e kami ngadu man bandu. Adi sungkundu pekala enda ia tehendunge Iba nari maka kai si katakan kami enda tuhu. Kalak jahudi si ikut ibas pengadun epe, ngatakan maka kai si ikatakan tertulus e tuhu. Kenca bagai ibahan gubernur e tandaman Paulus gelah ia ngerana. E maka ngerana Paulus Nina. Kutuh nge maka enggo piga-piga tahun dekahna, kam jadi hakim i tengah-tengah bangsa enda. Eh maka tetap ukur hukum bela diringku ilebe -lebih banci yeteh dujine, maka la lebih sepuluh dua wari si lewat ku Jerusalem aku, guna ersembah bata. Ise pelabu pernah ngidah aku jengil, entah guntari, subuk ibas rumah pertoton simbelin e, entah ibas rumah pertoton sekitik, entah ijapa pe ibas kota e. Janah kala enda pelabu ngasup mereka bukti man bandu, karena pengadunna nandangi aku.' Tapi ngaku aku ilebe-lebendu, maka aku resembah mandibata, si sembah nini kami alungikutkan dalam kegeluhan, si ituduhkan Tuhan, si ikatakan kala enda, sekte, tapi aku petuk ngekai si tersurat ibas undang-undang Musa, raskai si tersurat ibas kitab nabi-nabi. Pengarapanku mandibata bata, bali ras pengarapan kala enda makalit ngekekeken ibas si matenari. Subuk kalak si bujur, bagepe kalak sila bujur. E eh, maka aku pe tetap ngeku usahakan, gelah bersih pusuh pratenku, ya depan di bata, resia depan manusia. Kenca piga-piga tahun dekahna, aku nadingken Jerusalem, reh aku mulihkan guna gunanehken pemereman bangsangku, bagepe gunanehken persembahan mandi bata asum aku nehken persembahan e, kencadung upacara pembersihanku. Ida petikala enda aku ibas rumah pertoton. Sanga sindai labo aku i tengah jelma sinterem, janah labo lit kributen. Tapi tupung si e, lit piga-piga kalak jahudi i provinsi Asia Nari ije. Kala ah nge atur ngadu ngaduman bandu, adilitkin siman adun kena karena aku. Amin bagegia, ya. pelepaslah kalak singguruh enda, ngatakan kejahatan si enggo kubahan, asum aku ilbe-lebe pengadilan agama e. Banci jadi salah akap na aku, asum kukatakan ilbe-lebe pengadilan e. Aku ya dilindu sendah, kita tek aku, maka kalak si mateng geluh pagi mulihi. Jenari ni napelik si enggo melala meteh karena dalan kegeluhan si itu ituduhken Tuhan nutup sidang e alu ngatakan. Kencasa enda puang lima lisias maka kuputuskan perkara ndu enda. Kenca bagai disuruh pelik perwira namakan Paulus kubas penjara. Tapi ibre kena ngesitik kebebasan man Paulus, teman-teman na bancireh dahi ia dingin mereka keperlunna. Kenca piga-piga wari, pelik ras daharana Drusila reh jumpai Paulus. Deharanae kalak Yahudi. Isuruhna kalak ngelegi Paulus, jenari ibegi kena Paulus ngerana, karena kini teken man Kristus Yesus. Tapi asum terusken Paulus ngerana, karena kai si benar, ras kai si salah, uga arus ngkuasai diri, ras karena warina di batang ngadili manusia, biar pelik. Emaka ninaman Paulus, Sibar ema sekali enda, banci kamulih, Digan pagilit kesempatanku kudilo kamulihi. Ibas paksa si E, iarapkan pelik gelah Paulus mereken duit manbana. Emaka megati idilona Paulus ercakap-cakap ras ia. Dua tahun kenca si E, gubernur pelik igantikan Porcius Pestus. Paulus lalap i pelepas pelik ibas penjara, sabab muat ukur kalak Yahudi Athena.